Kemarin kita telah eh, mengenal nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagaimana pengaruh yang mengenal nama ini untuk hati kita? Itu bahwasannya ketika kita mengetahui bahwa betapa ya luas nikmat Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka menjadikan hati untuk berusaha bersyukur kepadanya. Untuk berusaha untuk mencintainya. Demikian pula ia menjadikan hati selalu berharap kepadanya. Dan ini merupakan ibadah yang sangat agung. Maka ya, mengenal rahmat Allah Subhanahu wa taala <clears throat> adalah merupakan kebutuhan hati. Sekarang kita masuk kepada nama Allah berikutnya yaitu al-malik yaitu raja. Apa pengaruh mem, apa namanya mempelajari nama ini untuk hati kita? Hati ya. Ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah raja, dia adalah pemilik, maka hati pun harus mengetahui bahwa kewajiban kita adalah karena dia raja, berarti kita adalah hamba sahayanya. Dan kewajiban hamba saya adalah untuk tunduk kepadanya. Tunduk dan patuh dengan peraturan-peraturan raja di raja. Namun raja-raja dunia seringkali ya eh, dimasuki kezaliman sedangkan dia Allah raja yang hak yang tak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ketika hati mengetahui dan meyakini bahwa dirinya adalah miliknya, milik Allah, ya, dia yang menciptakan kita, maka ya kita pun menjadi fakir kepadanya karena dia pemilik segala sesuatu, pemilik kekayaan, demikian pula pemilik ya semua yang kita butuhkan. Maka pada waktu itu hati pun berusaha untuk terus ya merasa fakir kepadanya dan berharap kepadanya. Ini merupakan ya eh, perkara yang membuat hati kita ini masya Allah akan hidup ya akal Islam Ketika kita yakin bahwasanya Allah adalah satu-satunya raja yang hak. Terlebih nanti di hari kiamat, Allah satu-satunya raja. Karena di hari kiamat tidak ada lagi raja-raja dunia. Di hari kiamat raja-raja dunia tidak memiliki apapun juga. Maka Allah lah raja yang hak. Ya. Kata beliau, وَمِنْ أَسْمَأَيْهِ الْحُسْنَ husna azza wa jal al-malik wal wal-malik." Di antara nama Allah adalah Al-Malik yang ya raja, Al-Malik pemilik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 116, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Maha tinggi Allah, raja yang hak. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Rabbul Arsyil Karim, Dialah Rabb, ya pemilik Arsh yang mulia. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran, "Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir." Dia katakanlah ya Allah, engkaulah raja pemilik kerajaan Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki dan kau mencabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah kebaikan dan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. <clears throat> Allah juga berfirman dalam surat Qamar, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga dan ya eh, sungai. Di maq'adi sidqin, ya, dalam kedudukan yang benar di sisi Rob, di sisi pemilik mereka yaitu di sisi raja itu Allah Subhanahu wa taala muqtadir yang maha berkuasa. Maka akal Islam azakumullah Allah adalah raja ya di langit dan di bumi. Milik Allah lah langit dan bumi. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Bahkan yang disembah selain Allah, ya, berupa bebatuan, patung-patung, atau para nabi ataupun ya eh, orang-orang yang disembah selain Allah itu adalah merupakan miliknya saja. Allah yang menciptakan mereka. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala ya Al-Malik huwa nafidul amr fi mulkihi di mana konsekuensi sebagai seorang raja Allah Subhanahu wa taala adalah raja di raja. Kalau kita saja di dunia, ya seorang raja yang pertama dia punya hak untuk memberikan peraturan dan peraturan tersebut tidak boleh disalahi oleh rakyatnya. Iya. Yang kedua, seorang raja dia punya hak untuk memberikan sanksi orang-orang yang tidak mau mengikuti peraturannya. Iya. Kemudian seorang raja dia juga ikhwata Islam azakumullah wa ayyakum pemilik kerajaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala raja langit dan bumi. Maka Allah pun mempunyai peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh hambanya. Yang apabila tidak ditaati oleh hambanya, maka Allah pun punya hak untuk mem, ya, memberikan kepada mereka ikhwatul Islam sanksi yang setimpal dengan mereka. Makanya akhwal Islam azakumullah wa iyakum. <clears throat> Raja-raja dunia itu lemah. Walaupun mereka punya ya kekuasaan tapi mereka membutuhkan kepada pengawal. Mereka butuh kepada ya, orang-orang ya, yang menaati mereka. Sedangkan Allah raja yang hak Allah tidak butuh pengawal. Allah pun tidak butuh kepada orang-orang yang menaati Allah. Karena Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka. Justru mereka lah yang butuh kepada ketaatan. Ya, untuk agar Allah masukkan mereka ke surga. Raja-raja dunia terkadang ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum <clears throat> menerima syafaat orang yang memberikan syafaat tanpa izinnya. Sedangkan di sisi Allah, siapapun yang memberikan syafaat harus dengan izin Allah dan ridhonya yang menunjukkan akan kesempurnaan ya kerajaan Allah dan Allah Subhanahu wa taala sebagai raja. Raja-raja dunia ya mempunyai ilmu yang sangat kurang sekali. Terkadang ia membuat peraturan, besoknya ia rubah. Karena ia melihat ternyata peraturan tersebut sudah tidak cocok. Atau bahkan terkadang raja-raja dunia itu ya membuat peraturan sesuai dengan Eh, kepentingan dan keuntungannya dirinya saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya, ilmu Allah sangat sangat kuat dan dalam sekali. Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah mengetahui apa hukum yang akan yang sangat cocok untuk manusia, untuk makhluk-makhluknya. Maka dengan kesempurnaan ilmu Allah pun, hukum-hukum Allah pun tak akan pernah berubah. <clears throat> dunia, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan pernah berubah. Namun Allah Subhanahu wa taala ya dia raja akan tetapi dia maha adil. Dia tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dia raja dan Allah maha kuasa untuk mengadab siapapun yang dia kehendaki. Tapi ya rahmatnya mendahului kemurkaannya maka ya Allah Subhanahu wa taala berbuat untuk kemaslahatan hambanya. Berapa banyak raja yang berbuat untuk kemaslahatan dirinya dan untuk mempertahankan kerajaannya. Tapi Allah tidak pernah ya berbuat demikian karena tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada tandingan selain Allah. Adakah Tuhan yang bisa menandingi kekuatan dan kekuasaannya? Tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ya tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun akhwan Islam maka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ya apa, melakukan kepada hamba-hambanya adalah untuk kemaslahatan hamba. Allah Subhanahu wa taala karena apa kerajaannya yang sangat sempurna, maka Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Ya kerajaannya yang sangat sempurna, beliau Allah Subhanahu wa taala adalah raja, maka Allah Subhanahu wa taala Ya tidak membutuhkan manusia, tidak butuhkan bantuan mereka sama sekali tidak. Justru manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun butuh kepada rahmatnya. Demikian pula para nabi yang, disem, yang yang apa yang menyeru kepada Allah pun juga membutuhkan rahmatnya. Bahkan semua yang disembah selain Allah pun mereka berusaha untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya akhlak Islam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum kata beliau, wasairul makhluqati fil alam al-ulwi wal alam as-sufli. Ya, al-ulwa was-sufla. Mulkuhu seluruh makhluk di alam yang di atas maupun di bawah adalah merupakan kerajaan miliknya. Min syamsin wa qamarin wa lailin wa naharin wa kawakib wa nujum wa malaikah wa arwah wa ins wa, in, wa, wa, wa jin wa tayrin wa hayawan Lihat saja matahari bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa itu. Gugusan bintang-bintang, mataharinya, demikian pula bulannya. Ya bagaimana planet-planetnya? Bagaimana kerajaan langit yang luar biasa akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, siapa saja yang memperhatikan kerajaannya akan ia mendapatkan kekuatan dan kekuasaannya. Ya ketika ia melihat bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk seperti burung, hewan-hewan, ya tumbuhan, lautan, sungai-sungai, awan, air, ya tanah, gunung-gunung, bebatuan dan yang lainnya. Dia akan melihat bagaimana kekuasaan penciptanya. Bahwasanya dia adalah dia maha raja di raja. Tidak ada raja yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala raja yang hak. Maka konsekuensi kita ya akal Islam yang mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala raja di raja, ya pemilik segala sesuatu, maka yang pertama adalah kita harus ridho dengan semua ketentuan dan peraturan-peraturan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika seorang hamba mengenal, hati seorang hamba mengenal bahwasanya Allah adalah Raja yang hak, Raja yang adil, Raja yang tidak pernah berbuat zalim, Raja yang ilmunya sangat sempurna, Raja yang maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Demikian pula Raja yang mempunyai sifat izzah, mulia. Maka pada waktu itu ya akhal Islam, <clears throat> si hamba ya akan tunduk kepada semua peraturan-peraturan yang telah Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk dirinya. Dan subhanallah, peraturan Allah sebagai raja dan rajanya manusia ternyata peraturannya adalah semuanya maslahat untuk kehidupan manusia. Maka adakah peraturan Allah yang menzalimi manusia? Tidak ada. Adakah akal Islam azakumullah syariat-syariat yang Allah turunkan kepada manusia itu adalah untuk menyengsarakan manusia? Tidak ada. Ya, Allah memberikan peraturan agar manusia menjauhi maksiat. Dan ternyata setelah kita pelajari maksiat itu hakikatnya hanyalah menghancurkan kehidupan seorang hamba. Zina, mencuri, ya makan riba dan yang lainnya. Itu semua merusak. Demikian pula perintah-perintahnya begitu sangat adil sekali. Yang penuh padanya hikmah penuh padanya apa namanya ya kemaslahatan untuk hamba. Allah memerintahkan sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Sungguh perintah, perintahnya luar biasa. Dia dipenuhi dengan ilmu dan hikmah. akal Islam azakumullah wa iyakum. Maka ya, dia adalah raja dan akan tetapi raja yang sangat adil. Yang ya Allah memberikan keadilan kepada hambanya sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka yang berbuat kebaikan diberikan oleh Allah balasan. Walaupun kebaikan itu sekecil apapun juga. Mereka yang berbuat keburukan, Allah pun akan berikan balasan. Walaupun keburukan itu sekecil apapun juga. Ya Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ya, siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, Kata Allah, maka ia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka ia pun akan melihat balasannya. Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa yakum. Aturan-aturan ketentuan Allah dalam makhluk-makhluknya juga sangat sempurna sekali. Ya, pepohonan pun dia harus mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tubuh yang ada dalam tubuh kita berupa jantung, demikian pula limpa, paru-paru, demikian pula ya hati, ya apa namanya ginjal, itu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ya jantung itu tidak mengikuti aturan Allah, dia akan error, dia akan rusak. Kalau ternyata ya ikhwata Islam hati itu berfungsi dengan fungsi yang tidak Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dengannya, mungkin manusia akan sakit semua mengikuti ikhwatul Islam aturan Allah yang sangat adil sekali yang menunjukkan akan ilmunya yang sangat-sangat dia sempurna ikhwatul Islam azakumullah maka dari itulah seorang hamba ya ridho untuk diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat-syariatnya maka ketika dia tahu bahwasanya Allah adalah Raja yang hak itu akan menimbulkan ketundukan yang sempurna dan selalu berucap sami'na wa ata'na ya Allah kami terdengar dan kami taat ya Allah engkaulah satu-satunya raja engkaulah raja yang hak raja yang adil engkaulah ala kulli syai'in qadir raja yang berkuasa atas segala sesuatu ya maka akal Islam di saat kita melihat bagaimana raja karena Allah sebagai raja yang sangat sempurna maka hati kita pun menjadi sami'na wa ata'na menjadi tunduk dengan peraturan-peraturannya karena ia yakin dan ia tahu bahwasanya peraturannya untuk kemaslahatan dirinya. Iya, larangannya adalah tiada lain untuk menghindarkan mudarat dari dirinya. Maka ya akhi azakumullah, sudahkah kita menjadi hamba yang hak? Kalau di Allah Raja yang hak, maka sudahkah kita menjadi hamba yang hak? Iya Hamba yang sejati, hamba yang hakiki, yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhal iman, anzakumullah wa iyyakum. Kemudian kita yang mengaku dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raja. Maka konsekuensi selanjutnya adalah ya akhal Islam ya. Kita berusaha ya Islam dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tingkah laku kita untuk selalu mencintai eh, mencari keriduan raja kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dan pemilik kita. Allah pemilik kita, Allah raja kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Maka konsekuensinya kita berusaha untuk mencari keriduannya. Sebab dia Allah mampu untuk meng, yang mengadab kita dengan apa sekonyong-konyong. Dan adab, adab Allah sangat pedih sekali. Tidak ada yang memiliki ya siksaan melebihi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siksaan-siksaan di dunia ya sangat kecil dibandingkan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara api neraka yang Allah ya sediakan sangat mengerikan sekali. Kalau orang di dunia disiksa paling banter setelah itu akan mati. Tapi kalau orang-orang ya yang disiksa dalam api neraka la yamutu fiha wa la yahya tidak hidup, tidak mati. Setiap kali kulitnya terkelupas, diganti lagi dengan kulit yang lain. Terus menerus diadab. Maka ia tahu bahwasanya raja, Allah subhanahu wa ta'ala raja yang sangat kuat ya. Raja yang tak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya, siksanya sangat mengerikan. Tapi keadilan dan rahmatnya pun ya luar biasa. Maka pada waktu itu konsekuensi seorang hamba apa? Itu mencari keriduan senantiasa ya dia ketika berucap berusaha mencari keriduan rajanya ketika ia berbuat ketika ia berpakaian ketika ia makan ia minum ketika ia beraktivitas yang ia pikirkan adalah bagaimana Allah ridho kepada dirinya karena ia takut akan adabnya tapi juga ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia raja yang sangat adil dia raja yang sangat kasih sayang kepada hambanya ya yeah. Ikhwat iman azakumullahu ayyakum. Kemudian, akhi, ketika seorang hamba beriman bahwasanya Allah itu raja, al-malik, konsekuensinya apa? Ya. Maka ikhwatul Islam, <clears throat> kita kalau mengetahui mempunyai raja yang sangat adil, pasti kita akan cinta kepada raja yang adil itu. Apalagi kalau raja tersebut ya sangat perhatian kepada rakyatnya. Apalagi kalau raja tersebut sangat dekat dengan rakyatnya. Apalagi kalau raja tersebut tawadu dan tidak bersombong diri di hadapan rakyatnya. <clears throat> Apalagi kalau raja tersebut ikhwatul Islam selalu memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Saya yakin rakyat itu akan cinta kepada raja seperti itu. Dan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, raja yang sangat sayang kepada hambanya. Semua kebutuhan Allah sediakan untuk mereka. Ya, Allah ciptakan mataharinya, Allah ciptakan bumi dengan keberkahannya, Allah ciptakan ya, tanaman-tanaman dan hewan-hewannya, Allah ciptakan manfaat-manfaatnya berupa oksigen dan yang lainnya. Semua yang bermanfaat untuk manusia berupa emas, ya tambang, timah, minyak bumi, gas alam, dan yang lainnya telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kebutuhan mereka. Ya, subhanallah akhul Islam azakumullah wa yakum. Adakah yang kurang dari Allah setiap harinya, setiap detiknya? Rahmat Allah selalu turun kepadanya. Subhanallah akhul Islam azakumullah wa yakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala raja yang sangat penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya. Semua kebutuhan hamba itu diberikannya. Tapi Allah pun juga rahmatnya disertai dengan ilmunya. Ketika Allah maha tahu bahwasanya kenikmatan itu akan mudarat bagi seorang hamba maka Allah tahan nikmatnya agar si hamba itu menjadi hamba yang beriman kepadanya. Agar si hamba itu hamba yang tidak tertipu dengan dunia dan perhiasannya. Naam, ikhwatal Islam, azakumullah wa yakum. Berarti ketika kita meyakini bahwa Raja, Allah Raja kita yang sangat adil, yang sangat sayang, maka pada waktu itu kita mencintai Allah. Tapi juga kita takut akan sanksinya. Sehingga kita beribadah kepada Allah dengan cinta dan rasa takut. Ya, disertai dengan harapan yang besar terhadap rahmat dan kasih sayangnya. Inilah ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum yang kita harapkan ya dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Dia adalah raja di raja. Yaitu agar hati kita menjadi hati yang tunduk kepada Allah. Agar hati yang penuh cinta kepada Allah disertai dengan takut kepada Allah dan disertai dengan harapan yang besar. Agar hati tersebut akhwal Islam azakumullah tidak sombong kepada Allah. Kenapa? Karena dia pemilik, dia raja di raja, sementara kita tidak memiliki apapun. Ya, kekuasaan yang kita miliki milik Allah. Kedudukan yang kita miliki milik Allah. Demikian pula kekayaan rumah yang mewah, demikian pula mobil-mobil yang mahal juga milik Allah. Ya, ia tahu bahwa semua itu pemberian dari Allah maka ia pun tahu bahwa dirinya manusia tidak berhak untuk bersombong. Ya. Maka ketika si hamba tahu ya bahwasanya dia adalah raja sementara dirinya adalah miliknya, itu membuat dia menjadi tawadu. Hamba yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tidak pernah bersombong diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda akhi, orang yang kurang keimanannya bahwasanya Allah itu raja. Seringkali kesombongan menghinggapi dirinya. Seringkali ia sombong daripada perintah-perintahnya, bagikan iblis yang sombong dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ikhwatul Islam, inilah ya apa namanya pengaruh yang dahsyat bagi hati kita ketika kita beriman bahwasanya dia adalah raja di raja yaitu hati itu menjadi tunduk kepadanya hati itu akan menjadi cinta dan takut kepadanya. Hati itu akan menjadi hati yang betul-betul tawadu kepadanya. Ya. Dia tidak bersombong kepada Rabbnya. Karena ia tahu bahwasanya dia ya tidak memiliki apapun sementara Allah lah pemilik segala sesuatu. Bila taufik. Ya, semoga hal ini akhi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, maka pada waktu itu kita pun bisa merealisasikan dengan memperbaiki hati dengan hal apa yang telah saya sampaikan tadi ya wabillahi taufik ya dan kita buka tanya jawab nah Nah, Ustaz. Jazakallah khair atas materi yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikianlah ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Satu kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dari pembahasan kitab Fikul Qulub dan telah juga dibahas oleh beliau tentang mengenal nama Allah yaitu Al-Malik. Untuk Anda yang bertanya lebih dalam tentang materi kita di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Nah, kita angkat pertama dari via telepon. Ya. Halo. Ya. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Uh, dari Imam di Lampung. Im, Pak Imam di Lampung. Silakan Pak Imam pertanyaannya. Ya Ustaz, ini mau nanya. Oh, seperti apa Ustaz untuk menciptakan rasa takut kita dengan Allah gitu kan? Uh, eh, yeah. Iya. Dengan kita sendiri masih belajar gitu. Ya. Uh, lalu ini kita kan standarnya tinggal tinggal di mungkin yang lingkungan kita bukan sunnah. Hmm. Nah kita kita uh, ingin ingin bertahan dengan sunnah kita, sedangkan lingkungan kita kan lingkungan lingkungan yang bid'ah gitu. Nah, baik gimana menurut Ustaz? Terima ya. kasih Ustaz. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Akhi, kewajiban kita adalah untuk terus belajar. Jangan Anda katakan saya baru belajar kemudian saya tidak bisa takut kepada Allah. Justru kita semakin menggali dan menggali tentang bagaimana kekuasaan Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa lebih dalam. Dan rasa takut itu adalah yang hakiki teralisasi dalam ucapan dan perbuatan. Bukanlah orang yang takut kepada Allah hanya sebatas keluar air mata di saat kita beribadah, tapi setelah itu kita malah berani memaksiatinya. Ya. Tapi orang yang takut itu adalah ketika mendengar perintah segera ia laksanakan. Ketika mendengar larangan segera ia tinggalkan. Itulah hakikat orang yang takut. Jangan kita anggap bahwa ya saya kok nggak bisa nangis dalam sholat, berarti saya belum takut kepada Allah. Ya, ya itu adalah merupakan pengaruh kelembutan hati. Adapun pengaruh rasa takut kita kepada Allah adalah itu dengan cara merealisasikan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Sekarang kalau ada orang yang dia bisa menangis, tapi ya larangannya dilanggar. Perintah-perintahnya pun dia sering dia abaikan. Apakah kita katakan dia takut kepada Allah? Tentu tidak. Makanya coba kita lihat <clears throat> perintah-perintah Allah itu sudah kita jaga apa belum? Larangan-larangan Allah itu sudah kita tinggalkan apa belum? Apabila alhamdulillah kita berusaha semangat ya untuk melaksanakan perintah Allah, berarti telah ada cinta di hati kita. Dan apabila kita telah berusaha meninggalkan semua larangan Allah, berarti ada, telah ada takut di hati kita. alhamdulillah. Namun tentunya ya uh, yang seperti ini harus kita jaga, akhirnya. dengan cara apa? Dengan banyak beramal saleh dengan bergaul dengan teman-teman yang saleh. Demikian pula dengan terus minta kepada Allah kekuatan hati ya, untuk bisa diistiqomahkan. Adapun tinggalnya kita di suatu tempat yang <clears throat> ya, di situ orang banyak tidak paham sunnah. Sekarang akhi azakumullah, kalau kita ingin punya tempat yang di situ semuanya sunnah, ya silakan Anda cari tempat dan pindah. Ya. Yeah di sebuah perkampungan atau di satu tempat yang di situ masya Allah yang ditegakkan sunnah Nabi, dijauhkan perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Maka kalau anda ingin punya apa namanya lingkungan seperti itu, ya sudah, silakan anda pindah, ya mencari tempat seperti itu dan tinggal di sana untuk anda bisa menegakkan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Tapi kalau memang ternyata nggak mau pindah, saya masih tetap ingin tinggal di sini, ya sudah, berarti Anda harus bersabar. Ya. Yang kedua, untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan menempa keimanan. Jangan mengeluh. Karena para nabi pun tidak pernah mengeluh. Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir." Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, wa ma dha'ufu, wa mastakanu, wallahu yuhibbus sabirin. Ya, berapa banyak nabi yang berperang bersamanya para sahabatnya. Pemawahanulima <clears throat> wahanu lima fi sabilillah. Mereka tidak pernah merasa lemah dengan apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Ya. Wama tidak pun mereka menjadi lemah dan tidak merasa ya menjadi ciut hatinya, tidak. Dan Allah cinta orang-orang yang bersabar. Memang ya, ketika kita berusaha mengamalkan sunnah, berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Rasul, sudah sunatullah, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja. Lihat bagaimana permusuhan kaumnya kepada beliau. Makanya ketika Khadijah membawa Rasulullah kepada pamannya, anak pamannya itu Waraqah bin Naufal. Dan Rasulullah pun menceritakan tentang apa yang ia lihat di Gua Hira. Apa kata Waraqah? Ada الناموس الذي نزل الله على ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa laitani hayyan laitani jada'a idh yukhriju qaumuk andaikan aku masih hidup dan muda ya ketika kelak nanti apa namanya kaummu mengusirmu kata Rasulullah wa mukhrijiyahu, apakah mereka akan mengusirku kata Rasulullah kata-kata warakah, na'am ya tidak ada lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bi illa udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang dibawa oleh ya kamu itu hai Muhammad kecuali pasti akan dimusuhi. Yang sunatullah. Cuma kita pun tetap berakhlak mulia kepada masyarakat. Ya. Ketika mereka itu kita katakan kok mereka tidak mengikuti sunnah, mereka masih kaum muslimin. Mereka masih sholat. Mereka masih beribadah kepada Allah tetaplah kita berusaha untuk berakhlak dan bermuamalah dengan mereka. Kita dakwahi mereka. Adapun ketidaksukaan mereka ketika kita mengamalkan sunnah, sabarlah. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, Tuba lil ghuraba. Ya, berbahagialah orang yang terasing karena mengikuti sunnah Rasul SAW. Ya, kita berusaha mengikuti akhlak para nabi dalam hal ini, walaupun memang berat, tapi pahalanya luar biasa besar. Allahu a'lam. Nah, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon kembali. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, dengan siapa Ibu dan di mana? Ini dari Ibu Umi Sa'adah di Banyumas, Ustaz. Ya, Umi Sa'adah di Banyumas ya, Bu ya. Silakan. Ya. Silakan Ibu. Dan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ini mau tanya uh, anak senang sekali pada doa ini gitu. Doa apa tapi, itu, Bu? Iya, ini tapi ragu apakah ini ada dalam ini uh, apa ada tuntunannya apa hmm. dalam hadis atau Al-Quran doanya begini Allahumma ini as'aluka salamatan fitin wa ngafiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut Allahumma hawin alaina fi, sakata, maut wa najata minan nar wal ngafang indal hisab begitu Ustaz saya suka sekali tapi <laughs> ragu apakah ini ada tuntunannya apa enggak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ada. Silakan Ustaz. Iya, Ibu, ya isi doa itu bagus sekali, Ibu. <clears throat> Iya. Ibu itu apa isi doa tersebut meminta kepada Allah ya keselamatan di dunia dan akhirat intinya. Ya, demikian pula minta agar kita diberikan taubat sebelum meninggal kita. Ya, demikian pula diberikan hisap yang ringan pada hari kiamat. Ini isi doa yang sangat bagus sekali. Iya. Namun saya belum mendapatkan hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Iya, maka tidak boleh kita yakini ini adalah merupakan uh, doa Nabi SAW. Tetap kalau kita mau berdoa dengan doa itu silahkan ibu. Tapi jangan diyakini ini sebagai sebuah sunnah Nabi. Bahwasanya ini adalah ya, uh, doa yang dilaku, di, di apa namanya diajarkan oleh Nabi. Tapi isi doa itu memang sangat bagus sekali. Dan doa itu ada dua macam, Bu. Ada doa yang muqayyad dan ada doa yang mutlak, ya. Apa itu doa yang muqayyad? Itu doa yang terikat terikat oleh waktu dan tempat. Maka kita tidak boleh membuat-buat doa tertentu kecuali dengan dalil. Seperti misalnya doa masuk WC, doa keluar WC, doa ya eh, apa namanya pagi sore, maka ini harus mengikuti ketentuan Nabi SAW. Tidak boleh kita membuat doa tersendiri, misalnya doa mau duduk, bikin sendiri. Doa uh, mau masuk kelas, bikin sendiri. Maka ini tidak diperkenankan karena itu namanya membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut doa yang mutlak, Bu. Apa itu doa yang tidak terikat oleh waktu dan tempat? Ya. Maka ini ada dua macam. Yang pertama adalah doa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, maka pada waktu itu ini yang paling bagus. Seperti misalnya doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Ya Rabbana, ya, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Atau misalnya kita mengatakan, eh, Allah, eh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan demikian pula yang Rasulullah ajarkan dalam hadis, kita ucapkan kapan saja, di mana saja. Maka ini sebaik-baiknya doa. Yang kedua adalah ya, doa mutlak yang bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Tapi dari doa diri kita sendiri. Kita minta kepada Allah, Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Ya Allah, Ya berikan saya rezeki yang luas. Ya Allah, Ya berikan kepada saya kekuatan iman dan yang lainnya. Maka ini diperbolehkan. Namun ya hendaknya memperhatikan adab-adab berikut. Apa itu? Yang pertama, dia berusaha untuk memilih kata-kata yang paling bagus. Karena kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauhi ya berlebihan dengan meminta sesuatu yang sangat detail sekali. Ya Allah berikan saya kebaikan di dunia dengan rezeki yang luas, dengan rumah yang yang yang apa yang yang bagus, Terus disebutin satu-satu dari apa namanya? Ya, nikmat-nikmat tersebut. Kalau kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah sudah cukup sebetulnya. Ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia. Maka semua kebaikan dalam kehidupan dunia itu tercakup dalam apa doa tersebut. Makanya kalau kita perhatikan doa-doa Nabi SAW demikian pula doa-doa dalam Al-Qur'an sifatnya global yang mencakup padanya segala sesuatu yang ada di bawahnya. Maka kata Rasulullah, nanti akan ada suatu kaum yang berlebihan dalam berdoa dan bersuci. Ya di antara makna berlebihan dalam berdoa, di antaranya itu. Ya, doanya terdetail disebutin satu-satu seakan-akan Allah tidak tahu ya kebaikan apa namanya yang kita inginkan tersebut. Kemudian juga yang ketiga Ibu, ya, bahwa doa-doa yang bukan dari Al-Qur'an dan hadis itu tidak boleh diyakini bahwa itu adalah berasal dari nabi. Dan kalau ya dan jangan dilanggengkan bu, seakan-akan itu sunnah Rasul. Sekali-kali kita berdoa dengan itu silahkan. Adapun yang Rasul ajarkan kepada kita, ya doa-doa yang bagus, maka kalau kita langgengkan silahkan. Karena itu yang dilihat apa dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, tentunya Nabi pun dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyunya. Allahu A'lam. Nah Ustaz, Jazakallah jawabannya Demikianlah untuk Musa ada di Banyumas mudah dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan dan dijawab oleh Ustaz Untuk yang berikutnya kami angkat satu pertanyaan melalui uh, via SMS Ustaz Mohon Ustaz berikan penjelasan berkaitan tentang tadi Pembahasan kita pagi hari ini tentang nama Allah Al-Malik Yang jelaskan bahwasanya Allah adalah Raja dan yang menciptakan aturan-aturan di muka bumi ini Lalu bagaimanakah dengan orang-orang yang membuat undang-undang ataupun hukum yang tidak berdasarkan hukum Islam, apakah nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti. Iya. Sebab mereka yang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang menyalahi peraturan Allah di muka bumi ini, pasti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena mereka telah seakan-akan ia mengatakan undang-undang dan peraturan Allah tidak tidak layak untuk ya hidup kita di dunia. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa undang-undang yang kita buat ini ya lebih baik. Ya, tapi kalau tidak ada keyakinan seperti itu ya memang pelakunya tidak dikatakan kafir, tapi ya ia telah berbuat dosa besar. Kenapa? Karena ia tidak tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia zalim. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia fasik. Ya. yeah. Allah juga berfirman, "Wa man ahsanu hukman hum, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan adakah hukum yang paling baik dari hukum Allah bagi orang yang yakin? Maka orang-orang yang membuat-buat perundang-undangan dan hukum-hukum yang bertabrakan dan hukum Allah Rabbul Izzati wal Jalalah seakan-akan ia menentang hukum Allah. Iya. Entah apa yang akan Allah lakukan kepadanya pada hari kiamat. Iya, yang jelas pasti Allah akan memberikan balasan yang sentimpal kepada orang seperti itu. Allah a'lam. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan untuk jawabannya Ustaz dan berikutnya kembali kami angkat melalui via telepon. Naam. Ya, naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Bapak siapa Pak dan dan di mana? Dengan Abu Konita Abu Abu Konita. Abu Konita. Ya, silakan Abu Konita. Saya mau tanya masalah titik Halo, maaf kurang jelas Pak. Pak, saya agak dikeraskan Pak mungkin Pak. Atau agak didekatkan teleponnya. Uh, saya mau nah, titik untuk terus nyambung sama Allah. Ah, masih kurang jelas Pak, mohon maaf. Mungkin Halo. bisa pindah lokasi Pak agar sinyalnya dapat yang lebih baik. Iya. Agak Agak terputus. Pakai GSM Pak ya, geser sedikit menghilang. <laughs> Halo. Iya Pak, silakan Pak. Saya mohon penjelasan terus nyambung sama kiranya terus sama Allah. Mohon penjelasannya. Iya, masih belum belum kedengaran jelas. Mungkin Bapak nanti bisa menghubungi kembali Pak. Atau iya, iya. pindah tempat loh, ya. Baik. Ya, mohon maaf untuk Bapak Abu Konita yang ada di sana karena di sini kami tidak terdengar dengan jelas komunikasinya mungkin bisa menghubungi kembali insya Allah dan berikut kita akan angkat kembali pertanyaan dari via telepon yang lainnya ya silakan Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dan dari Bapak Cahyono yang ada di Bondowoso, Pak. Bapak Cahyono, ya silakan, Pak. Tolong Ustaz dijelaskan mengenai doa mutlak dengan doa mukoyat. Untuk doa mutlak apabila kita sujud terus doa sesuai dengan keinginan kita, apakah itu termasuk melanggar atau dari yang disarikan oleh Rasul Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh berdoa di waktu sujud. Beliau bersabda wa amas sujud fajtahidu fihi doa. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kita berdoa di dalam sujud. Namun Nabi tidak menentukan doa yang mana. Ini menunjukkan bahwa doa-doa mutlak dalam sujud pun diperbolehkan. Iya. Seperti doa yang kita ucapkan dari dikit diri kita sendiri. Karena Nabi memutlakkan. Iya. Banyak-banyak berdoalah dan bersungguh-sungguhlah berdoa di waktu sujud. Karena Nabi memutlakkan berarti semua doa masuk padanya. Baik itu doa yang berasal dari kita ataupun doa yang berasal dari dari dari yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Walaupun tentunya ya apabila kita menggunakan doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita tentu itu lebih utama sekali. Ya kenapa? Karena itulah sebaik-baiknya doa. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Dan berkaitan dengan pertanyaan tadi apakah eh, doa dalam bahasa Indonesia juga diperbolehkan Zat ya? Nah, ini sudah sering kali kita jawab hmm. ya bahwa karena Rasulullah menyuruh kita berdoa hmm dan masuk padanya doa yang berasal dari diri kita ataupun yang Rasul ajarkan, hmm. maka karena orang kan terkadang nggak bisa bahasa Arab. Betul. Sementara kita dianjurkan untuk banyak berdoa di dalam sujud, maka diperbolehkan walaupun dengan bahasa sendiri-sendiri. Ya. Allah Nah, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dari Bapak Hendra di Pekanbaru nih, Pak. Pak Hendra di Pekanbaru, silakan Pak Hendra. Gimana asapnya, Pak? Masih Oke. Iya. tebal, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah masih ada asapnya, Pak. Tapi ya. kemarin sempat turun hujan, Pak ya? Ya, semoga segera dihilangkan, Pak. Amin. Ya, Amin, amin. Insya Allah, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> ya, saya mau bertanya, Ustaz. Silakan, Bapak. Uh, tentang saya pernah membaca dan pernah mendengar uh, dengan mengikuti sunnah yaitu dengan memelihara janggut mm -hmm. Eh, dan saya pernah membaca apabila kita memotongnya itu e, salah satunya adalah hukumnya katanya haram Ustaz. Mm -hmm. Nah, maksudnya bagaimana dengan e, orang yang tidak memelihara janggut dan mohon penjelasan dari Ustaz. Baik Bapak. Ya, terima kasih Pak. Syukran Ustaz. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Uh, masalah janggut ini ya kalau kita berbicara secara perkataan para ulama ada yang mengatakan bahwa ini sudah ijma para ulama akan wajibnya memelihara janggut namun sebagian ada yang mengatakan masih perselisihan dalam artian sebagian ulama ada yang memakruhkan terutama dari kalangan madhab syafi'iyah. Namun seperti Ibn Hazm dan banyak ulama-ulama lain mengatakan ini sudah ijma menjadi kesepakatan. Dan mungkin bisa kita katakan bahwa makruh yang dimaksud oleh sebagian ulama syafi'i adalah makruh li tahrim. Nah makruh itu ada dua macam. Ada makruh li tanzih atau yang kedua itu makruh li tahrim tentunya ya kita berusaha untuk melihat kepada dalilnya. Karena untuk menetapkan suatu hukum tentu harus dengan dalil bukan dengan pendapat ulama. Karena ulama bukan dijadikan sebagai sandaran dalil untuk mengatakan haram atau tidak. Tapi yang menjadi sandaran adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan, pertama yang diperintahkan oleh Nabi eh, Nabi Sallallahu memerintahkan umatnya untuk berjanggut. Beliau bersabda juzus syawarib wa liha khaliful majus. Uh, kata Rasulullah, cukurlah kumis dan panjangkan janggut. Selisilah orang-orang majusi. Kenapa orang majusi saja yang disebutkan? Kenapa tidak disebutkan juga Yahudi, Nasrani, atau secara umum selisilah orang-orang kafir? Karena di zaman Nabi yang mencukur janggut hanya orang majusi. Ya, di zaman Nabi orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang-orang musyrikin Quraisy berjanggut semuanya. Nah, orang majusi lah yang menyelisih fitrah. Karena janggut telah merupakan fitrah kata Rasulullah. Maka kalau misalnya orang Majusi berjanggut, apakah kita umat Islam diperintahkan untuk menyelisih fitrah? Tentu tidak. Tetap ini adalah fitrah. Ya. Maka Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan wa'aful liha dalam satu riwayat wafirul liha, panjangkan janggutmu. Iya. Dan ini perintah. Sedangkan perintah dalam kitab usul fikih disebutkan al-aslu fil amri al-wujub. Pada asalnya perintah itu adalah wajib. Iya. Tidak boleh kita katakan sunnah sampai ada dalil yang memalingkannya. Dan ternyata tidak ada dalil yang memalingkannya. Makanya jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan ya bahwasannya e, janggut itu hukumnya wajib. Iya. E, bahkan sebagian ulama mengatakan ini ijma mereka. Namun terjadi perselisihan ulama tentang bagaimana kalau janggut sudah melebihi satu genggam. Ini ya menjadi silang pendapat para sahabat. Sebagian sahabat seperti Ibnu Umar dan beberapa sahabat lain mengatakan ya bahwa Apabila melebihi satu genggam ini hendaknya dipotong. Dan Syekh Albani mengatakan bahwa aku tidak mengetahui adanya perselisihan atau ada penyelisihan dari sahabat lain terhadap Ibnu Umar. Sementara sebagian ulama berpendapat, ya, tidak disyariatkan untuk menggunting melebihi yang melebihi satu genggam. Dengan alasan bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Ya. Demikian pula Abu Bakar, Umar juga, juga tidak melakukan itu. Ya. Sehingga terjadi perselisihan pendapat dalam masalah ini. Namun semua sepakat bahwa ya apabila dicukur kurang daripada apa namanya segenggam ini tidak diperkenankan. Maka inilah Bapak ya kalau kita melihat kepada dalilnya jelas ya bahwa itu ada perintah Rasul. Bahkan seluruh nabi dan rasul berjanggut. Ya, semua nabi dan rasul berjanggut. Tidak ada satupun nabi yang dikatakan tidak berjanggut. Karena ia adalah ia adalah merupakan fitrah manusia. Rasulullah asyrun minal fitrah. Sepuluh perkara yang merupakan fitrah manusia. Di antaranya apa? Yaitu berjanggut. Ya. Allahu a'lam. Nah, dan berkata tentang ini orang yang tidak menumbuhkan jenggotnya mungkin asalnya dia tidak berjenggot dan tidak ada tidak ada, tidak ada keinginan untuk menumbuhkan jenggotnya misalnya dengan memakai Eh, minyak atau lain sebagainya, apakah yeah. berdosa tidak saat sebagaimana tadi ditanyakan oleh beliau? Terjadi perselisihan. <clears throat> Sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan masuk dalam merubah ciptaan Allah. Sebagian mengatakan diperbolehkan saja, silahkan. Ya. ya kalau kita melihat kepada contoh eh, para sahabat, kita tidak pernah mendengar ada sahabat yang melakukan itu, pengen berjenggot pakai apa gitu ya. Maka Allah alam yang lebih berhati-hati ya kita tidak perlulah untuk pakai hal seperti itu. Syukuri aja nikmat yang ada. Kalau memang tidak diberikan jenggot atau jenggotnya hanya sedikit ya sudah. Ya. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Allah alam. Nah, Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan oleh pria telepon yang sudah masuk. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Saya Bambang, Pak. Pak Bambang, ya. Di mana Pak Bambang? Ya. Terkait dengan masalah jenggot. Mm -hmm. Saya seorang polisi. Mm -hmm uh, uh, sehari-hari saya bertugas dengan menggunakan pakaian dinas. Mm-hmm. Sedangkan ada peraturan di polisi bahwasannya orang uh, anggota polisi yang berpakaian dinas tidak boleh menggunakan jenggot. Mm-hmm. Uh, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Iya. Nah, ya. Terima, kasih, Terima kasih Bang. Jazakallah khairan. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, semoga Allah ya memberikan kepada Bapak istiqomah di atas sunnah dan terus ya berpegang kepada din yang hak ini sampai mati kita semuanya. Uh, Pak Bambang, ya, bahwa memang terkadang banyak sekali instansi-instansi memberikan sebuah peraturan yang terkadang membuatkan memberatkan hati kita. Maksudnya memberatkan hati kita adalah akhirnya kita tidak bisa bebas untuk melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau memang Pak Bambang kuat untuk tetap melaksanakan perintah Nabi berupa jenggot. Ya, dan sambil bertawakal kepada Allah dan minta kekuatan seperti yang dilakukan oleh sebagian teman kita juga, ada yang seperti itu. tetap berjenggot dan kekeh, tapi akhirnya dia malah menutup jenggotnya dengan sesuatu ya, lakban apa apa gitu ditutupnya, tetap dia tidak mau mencukur jenggot, maka itu tentu yang lebih baik Pak Bambang ya. Karena ini adalah perintah Nabi dan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kenyataan ya Bapak demikian apa namanya uh, di di tempat tidak boleh berjenggot kalau setiap berjenggot selalu tegur dan yang lainnya dan yang lainnya. Maka Bapak lihatlah maslahatnya. Ya. Kalau memang ternyata Bapak di sana maslahatnya lebih besar, dan Bapak bisa untuk mengajak teman-teman polisi lain kepada sunnah, Alhamdulillah, ajaklah mereka. Ya, semoga Allah memaafkan kita semuanya. Ya akan kelemahan diri kita. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan. Demikian jawaban untuk Pak Bambang. Dan kembali kami akan angkat pertanyaan berikutnya. Melalui via telepon kembali, silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Sirliana di situ Bondo. Ibu Seliana di situ Bundo. Silakan Ibu Seliana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ikbarok. Uh, eh, ini orang mau tanya Ustadz. Dulu kan Bapak, Ana itu kan nggak tahu bahwa uh, bid'ah itu tidak diperbolehkan gitu ya Pak Kan sering dipanggil orang untuk mendoakan untuk ada selamatan dan semisalnya gitu ya Pak ya. Terus setelah bapak Ana tuh meninggal dunia, terus orang-orang tuh pada manggil Ana gitu untuk mendoakan uh, apa namanya mengadakan selamatan dan semisalnya gitu uh, seperti mengirim para leluhur eh, di depan anak tuh ada makanan minuman dan kue dan semacamnya itu saat hmm. terus setelah anak itu tahu tentang asuna uh, eh, anak tuh uh, semuanya ditinggal masalah bid'ah dan ritual-ritual gitu Ustaz. Hmm. Eh, terus ini uh, bagaimana dengan bapak Ana itu Ustaz? Hmm. Uh, kan Ana sudah lepas dari itu. Apa apakah bapak Ana itu juga lepas dari perbuatan uh, bapak sudah meninggal? Tercela ya. itu Ustaz. Ya. Ya. Ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Sriana Uh, ya. Yang kedua ini Ustaz. Ya. Iya. Cukup satu sementara Bu ya eh, yang kedua yang kedua gini Ustaz uh, eh, bagaimana kalau ada orang itu setiap tahun itu mengadakan selamatan seperti haul itu di makam-makam yang tertentu Ustaz. Yeah. Jangankan yang awam, kiainya aja itu diundang suka datang itu Ustaz. Iya. Yeah. Baik, Ibu. Itu bagaimana Ustaz? Hukum Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. <clears throat> Karena kita terkadang sudah terbiasa dengan tradisi yang ada di masyarakat. Kita tidak tahu, ayah kita pun juga dahulu tidak tahu. Dan kita sekarang baru tahu. Maka apakah ayah kita terkena ya uh, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan? Allahu alam, ya. Yang pertama, kita tidak tahu Apakah ayah dahulu sudah sampai kepadanya sunnah apa belum? Yang kedua, ya kewajiban ibu yang bertanya tadi adalah mendoakan saja. Adapun masalah apakah ayah berdosa atau tidak, masalahnya kita tidak tahu keadaan hidupnya, apakah sudah sampai kepadanya hujah apa belum, kita tidak tahu. Yang jelas, ibu banyaklah mendoakan supaya ayah ibu dimaafkan oleh Allah. Agar diangkat derajatnya agar Allah Subhanahu wa taala ya meluaskan kuburnya agar memberikan padanya cahaya. Itu kewajiban ibu untuk terus mendoakan ayah. Ya. Karena kita berhusnudzon mudah-mudahan kan ayah kita dahulu juga tidak tahu masalah itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, uh, tentang masalah ritual-ritual yang ada di masyarakat memang kita perlu kritisi, Ibu karena agama kita tidak diserahkan kepada masyarakat, agama kita tidak diserahkan kepada rokyu, ya rokyu manusia, tapi agama kita berdasarkan kepada wahyu. Maka ya <clears throat> seperti contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan kuburan memberikan peraturan-peraturan yang tentunya peraturan Nabi ini berdasarkan dari wahyu Allah. Contoh misalnya Rasulullah SAW sabda, "La tattakhidhu qabri 'ida." jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Id artinya kata uh, Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab beliau Al-Faidul Qadir, Faidul Qadir Id artinya sesuatu yang terulang. Ya, baik setahun sekali, sebulan sekali, atau seminggu sekali, dan berkumpul di sana. Seperti hanya disebut Idul Fitri. Kenapa disebut dengan Id? karena ia berulang di setiap setiap sekawan sekali dan orang-orang berkumpul di sana. Maka apabila kuburan itu jadikan sebagai id, ya, setiap setahun sekali mengadakan perkumpulan di kuburan tersebut, baik itu namanya haul ataupun yang lain, berarti masuk dalam larangan Nabi SAW ini. Rasulullah bersabda, "La tattakhidhu qabri ida." Jangan kamu jadikan kuburan saya sebagai id. Di sini hadis yang sahih. Berarti ya semua ritual masyarakat dan tradisi masyarakat yang tidak sesuai dengan dalil tidak boleh kita ikuti. Iya. Walaupun yang menghadiri itu orang-orang yang dianggap kiai ataupun ajangan. Karena yang lebih kita junjung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih kita dahulukan adalah sabda Rasulullah SAW daripada ucapan siapapun juga. Iya, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya untuk Ibu Sliana yang ada di Stobundo. Dan Ustaz satu pertanyaan kita angkat dari pesan singkat sekaligus menjelaskan Ustaz dari jawaban yang telah antum sampaikan tadi Ustaz. Di mana tadi Ustaz menjelaskan bahwasannya uh, dianjurkan untuk pindah di lokasi jika kita menghidupkan sunnah tapi lingkungan kita tidak sunnah. Uh, lalu ditanyakan apakah hal tersebut uh, tidak akan mohon maaf uh, apakah kalau kita hidup bertetangga dengan orang tidak sunnah harus pindah Ustaz. Padahal kita harus hidup rukun bertetangga. Yang penting kita ibadah sesuai ajaran Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi Ustaz. Beliau tidak menjelaskan. Mungkin mendengar dengan jelas tidak ya. mendengar dengan lengkap, iya. mungkin lagi masak atau apa <laughs> ya. Makanya saya berharap para pendengar ini memahami perkataan saya secara lengkap ya. Banyak sekali fitnah-fitnah yang ditujukan ke saya di hmm. internet karena tidak mendengarkan ceramah saya secara lengkap Akibatnya apa? Ya potong potong mendengar setengah-setengah, akhirnya dianggaplah bahwa Ustadz ini begini dan begitu. Allah musta'an. Sudah saya jelaskan tadi bahwa saya berikan dua opsi. Kalau memang Anda ingin tinggal di suatu tempat yang di situ banyak ya bisa menegakkan sunnah, silahkan pindah. Tapi kalau memang tidak mau tinggal, ya sabar. Dan sambil saya katakan tadi, ya untuk tetap menjaga akhlak dan muamalah yang baik kepada masyarakat. Jadi tolong didengarkan dari awal lagi ya bahwa eh, apa namanya eh, penjelasan saya tidak menunjukkan kepada apa yang anda pahami tadi. Semua itu pemahaman yang sangat salah sekali. Allah Nah, Ustaz, khairan Dan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon kembali, silakan. Naam. Baik. Ya. Mohon maaf Ustaz terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Dari pertanyaan kita di NTB Ustaz dari saya Safrudin saya mau bertanya Ustaz dengan berhubungan dengan bulan puasa Ustaz apakah kita berdosa bila kita memberikan menyediakan makanan untuk orang yang bekerja membangun rumah kita sedangkan mereka tidak berpuasa dan kita sudah tahu kalau di bulan puasa kita tidak boleh memberikan makan. Bagaimana dengan hal tersebut Ustaz? Allah alam. Kalau misalnya ada seorang musafir yang tidak berpuasa <clears throat> dan dia bertamu di, di rumah kita, di mana dia termasuk orang-orang yang diizinkan untuk tidak berpuasa, boleh kita sediakan makan untuk dia. Hmm. Sekarang ada orang pekerja keras. Sementara dia tidak mungkin bisa mendapatkan makan atau uang kalau tidak bekerja keras. Sementara kalau dia berpuasa dia tidak akan mampu, menyebabkan dia lemah dan akhirnya dia akan kehilangan pekerjaan seperti itu. Ini pernah ditanyakan kepada seorang syekh bagi orang yang pekerja keras seperti kuli bangunan yang hidupnya memang demikian. Di mana ia tidak punya kemampuan kecuali itu. Sementara di bulan puasa, kalau ia berpuasa, dia tidak bisa bekerja. Di lain pihak, dia harus menafkahi anak dan istrinya. Kata Syekh, Anda termasuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Maka lebih bagusnya diganti dengan fidyah. Iya. Dan kalau Anda bisa mampu untuk mengkodok, maka kodoklah. Tapi masalahnya hidupnya tak lepas dari yang bekerja keras seperti itu. Ya. Maka yang seperti ini kalau misalnya keadaannya keadaan seperti itu ya diizinkan untuk tidak berpuasa. Ya maka kalau memang dia termasuk orang-orang yang diizinkan tidak berpuasa, kemudian kita apa nama menyediakan makanan kepada dia maka tidak berdosa untuk kita Allah Nah. Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kembali kami angkat panglima via telepon. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Dengan Pak Cahyo di Cibitung. Pak, Cahyo di Cibitung. Silakan Pak Cahyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk memahami misalkan kita ini ditimpa musibah dengan nama-nama Allah yang maha kasih sayang dan maha adil itu gimana Ustaz? Iya Pak. Ya. Terima kasih Boleh Pak. satu lagi Ustaz? Ah, cukup satu aja Pak ya. Satu Pak ya. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Iya. Memang terkadang di saat kita ditimpa musibah, seringkali kita suka suudon sama Allah. Seringkali kita menganggap kasih sayang Allah telah hilang dari diri kita atau Allah tidak sayang lagi kepada kita. Sebuah pemahaman yang perlu diluruskan. Makanya Allah mengatakan, "Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kenikmatan, Allah muliakan ia dengan luasnya rezeki. Maka si manusia ini berkata, Rabbi akroman, Allah memuliakan diriku. Adapun manusia apabila uji Allah, Allah uji dia, dia dengan disempitkan rezekinya. Maka manusia ini berkata, Rabbi ahanan, ya Allah menghina diriku. Lalu Allah berfirman, Kalla, tidak sekali-kali tidak. Kalaulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dinilai dengan kesenangan dan kenikmatan. Mungkin di orang kaya walaupun dia tidak beriman, berarti dia orang yang dirahmati dan diseng di apa di, diberikan kasih sayang kasih sayang oleh Allah. Nah, tentu tidak. Terkadang kesenangan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu istidraj, diulur agar ia tambah-tambah ia keras azabnya kelak pada hari kiamat. Iya. Maka dari itu harus kita fahami Pak. Pertama, Allah maha kasih sayang. Tapi kasih sayang Allah selalu disertai dengan ilmunya yang luar biasa. Makanya Allah menyandikan rahmat dengan ilmu. Allah berfirman ketika menghikayatkan doa malaikat pemikul arash. Rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu di sini Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu. Mengapa demikian? Karena rahmat apabila tidak disertai dengan ilmu, maka itu rahmat kebodohan. Kita sayang kepada anak. Tapi karena anak kita kita sayangnya bukan dengan ilmu, ya. Kita biarkan si anak itu lalai dan lalai ya dengan apa namanya main-main yang tidak ada manfaatnya, main keyboard dan yang lainnya. Tak pernah kita perintahkan dia belajar Tak pernah dianjurkan kita belajar yang penting yaudahlah dia senang aja. Kata Ibn Qayyim ini ya kasih sayang yang bodoh. Karena itu akan buruk pengaruhnya nanti setelah dia besar menjadi orang yang pemalas. Ya. Itu akan menjadi apa namanya e, memberikan kepada anak masa depan yang curam, yang suram. Kenapa? Karena dibiasakan oleh orang tuanya disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Tapi orang tua yang punya rahmat kasih sayang kepada anak tapi dengan ilmu dia akan berpikir bagaimana si anak ini bisa bermanfaat untuk setelah besarnya dia. Apa-apa disusahkan sedikit, diajarkan walaupun dia menangis dan yang lainnya. Tapi setelah besarnya itu manfaat buat dia nanti, insya Allah. Demikian Allah sayang kepada hamba, tapi Allah maha tahu tentang apa yang maslahat untuk hambanya. Iya. Yeah maka bentuk kasih sayang Allah itu adalah bagaimana si hamba diberikan musibah. kok bisa disebut kasih sayang, ya. Sebab dengan musibah itu si hamba tersebut digugurkan dosa-dosanya dan diselamatkan ia dari api neraka. Iya, sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan uh, percepat sanksinya di dunia. Berarti ini orang yang sedang Allah inginkan kebaikan kepada dia. Ya. Maka kemudian Allah pun sempitkan rezekinya atau Allah berikan padanya penyakit. Dengan penyakit itu berguguran dosa-dosanya. Ya. Sehingga Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah, akhlak Islam azakumullah wa iyakum. Nah, ketika kita ditimpa musibah, hendaknya yang kita lakukan adalah, Ya Allah, ini adalah merupakan bentuk kasih sayang engkau padaku. Engkau ingin menggugurkan dosa-dosaku yang aku belah telah banyak berbuat dosa kepadamu. Kemudian yang kedua, ya, bahwa musibah yang menimpa kepada seorang hamba itu sebetulnya tanda Allah cinta kepadanya. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahu. Allah apabila mencintai suatu kaum, al uji Makanya ujian yang paling berat siapa? Para nabi. Para nabi itu lebih berat ujiannya dari antum, Apakah berarti kemudian Allah tidak sayang kepada mereka? Ya, bagaimana ujian Nabi Muhammad SAW di Mekah yang Allah Swt uji begitu berat ya dengan permusuhan orang-orang ya bahkan di Taif beliau dilempari kerikil dan batu sampai berdarah-darah ya beliau di apa dicaci maki dan yang lainnya Naam ya akhul Islam azakumullah bagaimana ujian Nabi Nuh, bagaimana ujian dan kesabaran Nabi Musa, bagaimana ujian dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ya akhi azakallahu ayyakum jangan melihat Allah hanya dari sisi kesenangan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebuah kesalahan kita mengenal Allah itu dari sisi kenikmatan saja. Takkan akan kalau Allah berikan nikmat terus kepada saya, berarti Allah sayang kepada saya. Tidak. Tapi lihatlah Allah dari seluruh sisi. Dia Allah yang maha kasih sayang. Dan kasih sayang Allah disertai dengan ilmu yang sangat luas. Ya ilmunya itu mengharuskan keadilan dan tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Semua perbuatannya ada hikmah-hikmah yang agung. Yang itu untuk kemaslahatan si hamba. Maka musibah-musibah yang menimpa kita itu adalah sebagai apa? Sebagai ya kesempurnaan rahmat Allah, ilmu dan keadilannya. Sehingga dengan musibah yang menimpa kita, Allah jadikan kita selalu banyak ingat kepada Allah. Dengan musibah yang menimpa kita, ya Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Namun subhanallah, tak pernah musibah yang menimpa seorang hamba itu sampai menghancurkan hamba. Tidak. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Sungguh kami akan uji kalian Bisyai'in dengan sedikit rasa takut Rasa lapar Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat ini Kata-kata bisyai'in Ya kami akan uji dengan sesuatu Syai' di sini mempunyai makna sedikit Artinya ujian itu tidak akan sampai membinasakan hamba ya antum diberikan ujian, anda masih bisa makan, alhamdulillah. Rezeki walaupun sedikit tetap ada, alhamdulillah. Masih bisa makan, alhamdulillah. Kalaupun kemudian kita diberikan sakit, kemudian kita meninggal dunia, kita dimasukkan ke surga dengan balasan yang besar, asal kita sabar. Kalau kita pun sembuh, maka setelah sembuh Allah gugur, bersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Nah inilah, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan jangan dari satu sisi. Tapi kenalilah Allah dari seluruh sifat-sifatnya, dari seluruh nama-namanya yang sangat sempurna. Allah Nah, nah Ustaz. Jazakallah khairan jawabannya Ustaz. Untuk Pak Cahyo dan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? dengan Pak Sudirman di Jambi. Pak Sudirman di Jambi. Silakan Pak Sudirman. Ya, terima kasih. <clears throat> Eh, sebelum saya ajukan pertanyaan, eh, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Pak Ustaz dan Guru Roja TV selalu dijaga dan diberi ilmu. Amin. Nah, Makasih Karena banyak. Terus terang semenjak kami kenal Roja TV ini eh, banyak sekali amalan -amalan yang kami sudah tinggalkan yang tidak sesuai dengan sunnah. Amin uh, ini Pak Ustaz saya mau bertanya tentang eh, bagaimana hukumnya jika kita diundang oleh uh, seseorang yang menunaikan ibadah haji, uh, kemudian uh, setelah dia kembali dari tanah suci dia mengadakan uh, barzanji syukuran. Uh, uh, jadi uh, bolehkah kita datang ya dengan apa uh, yaitu memenuhi undangannya, tapi kita tidak mengikuti ritualnya. Uh, hanya uh, ikut hmm. apa uh, memenuhi yeah. undangannya saja bahwa dia apa uh, mengadakan suatu syukuran hmm. uh, setelah yeah. kembali dari uh, tanah suci. Yeah. Ya. Uh, Bapak, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uh, syukuran setelah kita pulang dari haji ataupun safar itu memang perkara yang bagus yang dilakukan oleh para sahabat juga. Adalah Jabir bin Abdullah sebagian dalam Al Bukhari ya, apabila beliau pulang dari safar yang jauh dan panjang, beliau menyembelih seekor unta sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pulang haji ya yang telah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan selama berhaji. Berikan kemudahan untuk berhaji dan yang lainnya. Ya. Kemudian sampai di tanah air kita membuat syukuran dengan cara mengundang orang-orang untuk makan. Itu perkara yang bagus. Adapun kemudian membuat ritual-ritual yang tidak ada syariatnya ini yang dipermasalahkan. Iya, ada ritual tertentu, ada bacaan tertentu, Seakan-akan itu adalah perkara yang disunahkan oleh Nabi SAW. Padahal yang disyariatkan syukuran hanya sebatas walimahan untuk makan. Kita mengundang orang misalnya untuk makan di rumah atau kita bagi-bagikan ke fakir miskin. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Karena terkadang hal seperti itu seringkali malah menimbulkan kepada berbangga-bangga, ria. Bahwa kita ini sudah haji, bahwa kita ini ya begini dan begitu walaupun tentunya hanya Allah yang maha tahu tentang apa yang ada di hati seorang hamba tapi kalau kita mau mengikuti perbuatan salafus saleh ya para sahabat maka syuk, bersyukur kepada Allah itu dengan cara kalau bisa bersedekah ya atau kita mengundang makan orang-orang soleh ke rumah kita ya supaya berkah makanan kita ini kita pun mendapatkan doanya orang-orang yang soleh Nah itu yang dilakukan oleh para sahabat. Allah jazakallah Dan mungkin sebagai akhir perjumpaan kita di pagi hari ini Ustaz, ada eh, kesimpulan atau perhitam iya. dari antum untuk para pendengar dan pemirsa Raja TV Ustaz. Silakan Ustaz. Sekali lagi akhwat Islam azakumullah wa kita berusaha untuk mengenal Allah ya dalil adalah untuk kebaikan hati kita, untuk keselamatan hidup kita. Sehingga dengan kita semakin mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, itu akan semakin hati kita bening, hati kita akan dipenuhi cinta kepada Allah. Hati kita akan dipenuhi rasa takut dan rasa berharap kepada Allah. Maka akan menimbulkan ketundukan yang sempurna kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, sehingga hati hanya tawakal kepadanya, hanya berharap kepada Allah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berkeluh kesah kepada Allah itu adalah sebagai sebuah uh, apa namanya hasil yang sangat diharapkan ketika kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala.